Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jemaah salat Maghrib Masjid Al Asif Pekungerjo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membahas dan mengkaji profil sang nabi yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Syama'il Nabi karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala. Di pertemuan yang lewat telah kita baca dua hadis. Dan sebelum kita lanjutkan eh, ingin saya tambahkan keterangan untuk dua hadis yang telah kita baca berkenaan dengan para perawinya. Keterangan untuk rawi. Di hadis yang pertama At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan akhbaruna Abu Roja Kutaibah Ibnu Sa'id. Ya, Kutaibah itu tentu bentuk kecil tasghir dari kitbah. Dan kitbah adalah bentuk jamak dari aktab yang makna maknanya dalam bahasa Arab adalah al-am'a, maknanya usus. Kutaibah secara bahasa artinya eh, tentunya adalah gelar. Artinya orang yang ususnya kecil. Nama aslinya adalah Ali ibn Sa'id. dia <clears throat> eh, <clears throat> lahir tahun 109 atau 108 Hijriah belajar dari Imam Malik, demikian juga Syafi'i dan yang lain. Karena makmuman hafidhan aliman sahibu sunan, beliau seorang yang amanah, seorang yang hafid, seorang ahli hadis, alim, seorang yang berilmu. Meninggal dunia di tahun 240 Hijriah dalam usia 91 tahun. Kemudian Kutaybah ini mengambil riwayat dari Imam Malik. Maka beliau muridnya Imam Malik tadi sebagaimana disampaikan, dia belajar pada Imam Malik dan Syafi'i. Dari Imam Malik bin Anas. Al-Humairi Al-Asbahi. Dan tentu dan beliau adalah gurunya Imam Syafi'i. Imam A'imati Darul Hijrah beliau dikenal dengan sebutan dan gelaran Imam Darul Hijrah. Nama lain dari kota Madinah adalah Darul Hijrah. Dan di antara kelebihan Imam Malik adalah kita jumpai perkataan Imam Bukhari, beliau katakan bahasanya sanat yang paling sahih adalah manakala dijumpai Malik dari Nafi dari Ibnu Umar. <clears throat> Pujian Imam Syafi'i untuk Imam Malik, Malikun hujatullah ala khalqihi ba'da tabi'in. Imam Malik adalah hujah Allah atas makhluknya setelah para tabi'in. Dikatakan bahasanya Imam Malik ini di perut ibunya selama tiga tahun. Beliau lahir tahun 93 Hijriah dan wafat di tahun 199. Kemudian guru dari Imam Malik adalah Rabi'ah ibn Abdurrahman yang terkenal dengan sebutan Rabi'atul Ra'i yang Rabi'ah ini gelar. Ya, Rabi'ah ini gelar nama aslinya adalah Faruh. Fa'ra, Ra'nya tasjid, wawukha, Faruh. <clears throat> Fakihul Madinah beliau adalah ahli fikih kota Madinah. Ya, Abu Uthman. ya, kunyahnya Abu Uthman. Al-Qurasi Al-Madani terkenal dengan sebutan Rabi atau Ra'i. Pujian Imam Malik tentang gurunya ini Zahabat halawatul fiqhi bimautihi. Hilanglah manisnya ilmu fikih dengan sebab wafatnya atau Ra'i. Beliau meninggal di daerah Ambar atau di Madinah. Ada perselisihan di tahun 136 Hijriah. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pelayan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang melayani Nabi Shallallahu alaihi wasallam sejak hijrahnya Nabi ke kota Madinah saat itu Anas berusia 10 tahun. Ya. Dan beliau uh, meninggal dunia dalam usia lebih dari 100 tahun ya, di tahun 93 Hijriah. Dan Anas bin Malik ini adalah sahabat yang paling terakhir wafat di kota Basrah. Perlu diketahui bahasanya di dunia riwayat yang bernama Anas bin Malik itu ada lima orang. Ya, yang ya, bernama dengan nama uh, Anas bin Malik, Firiwayah, Khamsun ada lima orang dari lima orang tersebut, dua di antaranya adalah sahabat. Maka ada dua orang sahabat namanya Anas bin Malik sama. Dia Anas, bapaknya Malik. Wahai utliqa fal murad Namun jika disebut Anas bin Malik demikian saja, eh, maka yang dimaksudkan adalah Anas bin Malik pelayan Nabi. Eh, Ibnu Asakir mengatakan satu ketika terjadi tahun terjadi wabah penyakit jarif yang ini menyebabkan meninggalnya 80 anaknya. Anaknya lebih banyak lagi tentu karena ini baru sebagian dari anaknya 80 orang meninggal dunia. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara sebab kenapa beliau berumur panjang umurnya lebih dari 100 tahun dan anaknya banyak adalah karena doa Nabi. Ketika ibunya Ummu Sulaim ya, mengatakan dan minta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, doakanlah anak. Dalil bolehnya minta doa orang saleh. Fakal maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan mengatakan Allahumma aktir malahu wa waladahu. Ya Allah banyakkanlah jumlah hartanya dan banyakkanlah jumlah anaknya. Wabarik fihi dan berkailah dia. Maka ini menunjukkan bahasanya e, harta yang banyak tidaklah tercela dalam Islam semata-mata harta yang banyak bukanlah satu hal yang tercela. Oleh karena itu Nabi doakan Anas bin Malik agar menjadi orang yang banyak hartanya. Demikian juga anak yang banyak tidak tercela dalam Islam. Ini satu paketnya. Nah, ya, duit yang banyak dan uh, anak yang banyak. Ini ada dalam satu rangkaian doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Anas mengatakan walaqad dafantu min sulbi siwa waladi. Aku telah memakamkan. Jadi anaknya pada meninggal duluan. Nah, aku sendiri yang memakamkan siwa waladi dan itu bukan anak kandungku, artinya cucunya. Ya, telah aku makamkan mi'ah wa khamsah wa isrina dzakaran ila pintaini. ini Ya, aku telah makamkan ketika beliau sebelum beliau meninggal dunia telah wafat dari keturunannya dan ini cucunya ya, 125 orang. Ya, sebelum beliau meninggal dunia, beliau telah memakamkan cucunya sebanyak 125 orang. Dakaran ila binta ini dan e, itu yang laki-laki dan e, kecuali dua perempuan. Dan uh, Anas bin Malik adalah sahabat Nabi, eh, sahabat Ansor yang paling kaya. Sahabat Ansor yang paling kaya adalah Anas bin Malik. Kenapa? Karena kebun kurma beliau adalah kebun kurma yang unik dibandingkan umumnya kebun kurma. Satu-satunya kebun kurma di Madinah yang panen setahun dua kali. Ya, padahal umumnya kebun kurma panen setahun sekali di musim panas. Namun khusus untuk kebun kurmanya Anas bin Malik itu panen setahun dua kali karena berkat doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena tentu panennya dua kali, yang lain tetangga-tetangganya cuma eh, satu kali, tentu kaya sendiri. Pas nggak ada koma, ya, eh, tentu jual, tentu harganya mahal. Ha? Wakana fihi raihan yaji uminhu rihul miski. Dan kebunnya korma, uh, kebun kormanya Anas bin Malik itu satu hal yang unik. Fihi raihan, ada badannya raihan, eh, bunga-bunga uh, yang yaji uminhu datang darinya rihul miski bau kasturi. Nah, kemudian di hadis yang kedua, Ya, Imam Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Humaid ibn Mas'adah al-Basri. Ya, Al-Basri ini tentu dari satu tempat namanya Basrah, satu tempat yang terkenal di Irak saat ini. Wawa musalasul ba' ya, orang Basrah disebut dengan Basri dan baknya itu ada tiga harokat. Maka boleh disebut Basri dan boleh disebut Bisri dan boleh disebut Busri. Wal fatah afsah. Namun yang paling bagus kalau baknya di fathah. Basri. Walam yusma adamu finisbah. Namun kalau dalam praktek bahasanya orang Arab meskipun eh, sebenarnya boleh busri namun belum pernah dijumpai eh, orang Basrah dengan sebutan busri. Nah Humaid uh, Eh, Humaid al-Basri, Humaid ibn Mas'adah al-Basri ini eh, beliau meninggal dunia tahun 244 Hijriah. Awalul Jamaah ilal Bukhari, kutubusita Sitah semuanya meriatkan dari beliau kecuali Bukhari. Kalau hadasana Abdul Wahab al saqafi Nah, Abdul Wahab ini adalah uh, ya, dia Abdul Wahab As-Saqafi Ibn Abdul Humaid. <clears throat> Ini bapaknya namanya Abdul Humaid. As-Saqafi dari kata-kata Sakif, satu nama kabilah yang terkenal yang tinggal di daerah Taif. Ya, Abdul Wahab uh, Ibn Abdul Humaid As-Saqafi ini kunyahnya Abu Muhammad Al-Hafidh beliau adalah ulama besar di bidang hadis, Ahadul Asrafil Basrah, salah satu tokoh kota Basrah. Thiqatun Jalilun Jalilul Qadri, seorang perawi yang thiqah, seorang yang mulia. Beliau lahir tahun 103 Hijriah dan wafat tahun 194 Hijriah. Dia mengambil riwayat dari Syafi'i Demikian juga dari Imam Ahmad bin Hambal dan e, Ishaq ibn Rahawai, Khawajalahul Jamaah, Kutubisita, semuanya mengambil riwayat, meriatkan beliau. An Humaid. Hmm. Ya. Ya, e, Humaid ini adalah Humaid ibnu Abi Humaid. <clears throat> Istahara Humaid hada bitawil. Humaid ini terkenal dengan sebutan Humaid atau Wil. Humaid si panjang. Wakana kosiran. Namun dia itu cipol. Ya. Namun panggilannya atau sebutannya, kondangnya Humaid atau Wil. Ya, wakana kosiran. Namun dia ya, tinggi badannya itu pendek. Namun sebutannya atau Wil. Kenapa? Wa inna makana tuluhu fiyadihi. Karena atawilnya itu bukan karena tinggi e, badannya, namun karena tangannya yang panjang, lebih panjang daripada yang lain. Wa bitawili anau kana Humaid al-Qasir. jadi ya, masyarakatnya disebut dengan Humaid at-Tawil karena dia punya tetangga yang namanya juga Humaid. Ya, yang disebut dengan Humaid Al-Qasir. Nah, tetangganya Humaid Al-Qasir, berarti ini Humaid At-Tawil. Falu kibahada bitawil yatamayyaza anhu. Maka dia disebut dengan At-Tawil supaya terbedakan dengan tetangganya yang juga namanya Humaid. Namun dia Humaid Al-Qasir. Dan di antara hal yang menarik dari Humaid At-Tawil ini, mata wa waqaimun yusalli. Beliau meninggal dunia dalam keadaan saat tegak berdiri posisi sholat saat dia dalam posisi berdiri salat Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Beliau wafat tahun 42 atau 43 Hijriah dalam usia an arba'in wa seba'in 74 tahun. An Anas bin Malik dari Anas bin Malik. Ya di hadis ini, di hadis yang kedua kemarin kita kita baca bahasanya di antara yang dijelaskan oleh Anas, Nabi itu ida masa yatakafa'u. Jika beliau berjalan, kayak khas jalannya Nabi adalah yatakafa. Yatakafa artinya yusri'u fi masyihi. Ya, jalannya cepat. Au annahu yamilu ilama baina yadayhi cepat dan cenderung ya, ke depan. Min sur'ati masyihi karena cepatnya jalannya. Ka'an nama kama tataka fa'usafinatu fi e, jariha sebagaimana cepatnya berjalannya dan uh, uh, perahu saat dia uh, berlayar. Dan ini Ya, maka ada dua penjelasan atau dua pendapat tentang apa yang dimaksud dengan yatakafa. Ya, tadi pendapat yang saya sampaikan, yang saya bacakan yaitu cepat dan cenderung maju ke depan. Ya, ini salah satunya. Pendapat yang lain mengatakan ka'iyamila tarotan ila yaminihi wa ada yang mengatakan bahasanya takafa itu berjalan cepat yang kadang condong ke kanan, kadang condong ke kiri. Maka ada dua pendapat tentang apa maknanya takafa. Yang pertama adalah jalan cepat yang condong, kadang condong ke kanan, kadang badannya condong ke kanan, kadang badannya condong ke kiri saat jalan cepat. Ya, kemudian eh, namun pendapat yang lain mengatakan pendapat yang kedua mengatakan ya takafa itu jalan cepat dengan posisi badan condong ke depan. Dan pada part yang kedua itulah yang lebih tepat, yaitu condong ke depan. E, dikuatkan redaksi hadis yang lain yang mengatakan kaan namayan hatu min sobabin. Seakan-akan Nabi turun dari tempat yang tinggi. Berarti condongnya condong ke depan, bukan ke kanan dan ke kiri. Ya, ya takafa ini diambil dari kata-kata Kafatu ina'a artinya kolab tuhu. Aku membalik wadah. Ya, kemudian kita masuk ke hadis yang ketiga. Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimallahu taala mengatakan hadasana Muhammad ibn Bashar yakni al-abdi. Kata-kata yakni di sini artinya ini penjelasan tambahan dari Tirmidzi. Penjelasan tambahan dari Tirmidzi. Sedangkan Tirmidzi mendengar dari gurunya tanpa ada tambahan al-abdi. Maka dikasih yakni. Dan kalau dia hadasana Muhammad ibn Bashar al-abdi, ah, maka dia meriwayatkan tidak sesuai dengan apa yang dia dapatkan dari gurunya. Hmm. Wong gurunya tidak ngomong seperti itu. Hmm. Sehingga yakni di sini al-abdi ya, atau bisa kita katakan ini ini berasal dari uh, apa, murid Tirmidzi yang menuliskan hadis ini. Ya yakninya dari eh, bukan Tirmizi maaf, namun dari muridnya Tirmizi yang nulis hadis ini. Maka dia kenal, dia mendengar Tirmizi mengatakan hadasana Muhammad bin Bashar tanpa ada tambahan al-abdi. Namun dia si murid ini mau ngasih tambahan penjelasan. Maka dia katakan yakni al-abdi. Kalau hadasana Muhammad ibn Ja'far kalau hadasana Syu'bah Nabi Ishaq kala sami'tu Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu yakul Sebelum kita masuk hadisnya kita lihat keterangan tentang perawinya. Muhammad bin Bashar dia adalah Muhammad bin Bashar bin Uthman Al-Basri. Dan dia lebih terkenal di dunia ya, hadis dengan gelarannya yaitu Bundar. Ya, yaitu Bundar, bundar gelarnya. Ba, nun, dal, alif, ra. Dan bundar ini dalam bahasa Arab artinya adalah al-hafid. Seorang yang jago hafalannya. Bukan bundar bahasa Indonesia ya. Bulat. Bundar dalam bahasa Arab artinya al-hafid, saukul ilmi, seorang uh, wadah ilmu. Hmm Seorang yang dirinya itu adalah bejana ilmu. Ahadu Sukot Al-Masyahir, beliau ini salah satu perawi sekot yang terkenal sangat, uh, kalau kita baca sanat-sanat hadis akan sangat sering kita jumpai Muhammad bin Bashar. Ya, Ibnu Hajar mengatakan Bundar atau Muhammad bin Bashar ini guru dari uh, enam ulama penulis kitab-kitab hadis. Syekhul A'immah Sittah. Dia gurunya Bukhari, gurunya Muslim, gurunya Tirmidzi dan seterusnya. Abu Dawud mengatakan aku mencatat dari Bundar Muhammad bin Bashar 50 ribu hadis. Yang di, dia disebut al-abdi. Abdi di sini nisbah kepada Abdul Qais. Ada nama suku yang terkenal kalau kita baca secara hidup Nabi, sirah Nabi ada suku Abdul Qais. Kabilah Masurah min Rabi'ah, satu eh, marka yang terkenal bagian dari suku Rabi'ah. Beliau meninggal dunia di bulan Rajab tahun 252 Hijriah dalam usia kurang lebih 80 tahun. Ya, beliau mengambil hadis dari Muhammad ibn Ja'far. Ya, Al-Hudali Al-Bisri. Iktamadahu a'immah kulluhum. Semua para ulama hadis ya, mempercayainya. Ya, tentang Muhammad bin Ja'far ini karena yuftiru yauman wa yasumu yauman mundu khamsina sanah. Muhammad bin Ja'far ini di samping dia ulama hadis, dia adalah seorang abid, ahli ibadah. Dia puasa Daud, sehari puasa dan sehari tidak puasa selama 50 tahun. Selama 50 tahun. Karena yuftir yauman wa yusumu yauman mungdu khamsina sanah. Selama 50 tahun dia puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Dan beliau ulama besar di bidang hadis. Ilmunya tidak menghalanginya untuk ibadahnya. Dan demikianlah idealnya. Ya, demikianlah idealnya orang itu berilmu dan juga orang itu imam dalam ilmu dan imam dalam amal. Meskipun terkumpulnya dua hal ini satu hal yang ya, secara umum bukanlah satu hal yang banyak. Ya, seringkali orang itu imam menonjol dalam ilmu namun kurang menonjol dalam amal. Dan sebaliknya ada yang menonjol dalam amal, kurang dalam ilmu. Namun kalau Muhammad bin Ja'far ini dia tidak perlu ditanyakan tentang uh, ilmunya dan dia luar biasa dalam amalnya. Beliau seorang sawam, seorang yang hobi puasa selama 50 tahun dia puasa Daud. Dan uh, Muhammad bin Ja'far ini di dunia ilmu hadis, di dunia hadis terkenal dengan gelarnya Ya. Kalau muridnya digelari dengan bundar, eh, kalau si guru gendarnya gelarnya adalah gundar. Iya, gelarnya gundar, ra non dal ra. Dan gundar ini dalam bahasa Arab maknanya jelek. Artinya muharikusyar. syar. Iya, orang yang suka bikin ribut. Eh, orang yang suka bikin masalah. Itu gundar. Eh, pembuat masalah. Eh, troublemaker. Ini, itu gundar. Kenapa beliau sampai dapat gelaran gundar? Ini ada ceritanya. Ada kisahnya. Kisahnya adalah berkenaan dengan Ibnu Juraij. Ini gelar yang diberikan oleh ulama hadis namanya Ibnu Juraij. Ini gara-gara dia banyak tanya. Nah, gara-gara pada saat pengajiannya Ibnu Juraid, dia banyak tanya. Ya, lama alqa alai as'ilatan kathiratan. Nah, ketika dia banyak tanya. Ya, cerewet banyak tanya, sudah tanya, tanya lagi, jangan tanya lagi. Nah, mendominasi ya, pertanyaan yang ada. Saat Ibnu Juraid mengajar di Masjid Basrah. Dan ketika itu Ibnu Juraid duduk di kursinya Al-Hasan Al-Basri. Dan Hasan Al-Basri adalah eh, guru dari Muhammad bin Ja'far ini. Wa kana la yuhibbu ayyar ghayra syaikhihi yaq'udu makanahu. Dan dia ini ya, fanatik dengan gurunya. Ya. Ya, fanatik dengan gurunya Hasan Al-Basri. Dia tidak suka kalau di kursi gurunya diduduki oleh selain gurunya. Ya, di kursi gurunya, kursi gurunya ngajar kalau diduduki oleh bukan gurunya. Ya. Falam maka ada Ibnu Juraid, maka maka nahu maka tatkala Ibnu Juraid datang ke kota Basra diminta untuk ngajar dan duduk di kursinya Al Hasan Al Basri. Aktsar Ali Muhammad bin Ja'far Al As'ilah maka rasa tidak sukanya diekspresikan dengan banyak tanya. Akhirnya Ibnu Jurayj jengkel, bolak-balik tanya dan itu manusia ya. <clears throat> Eh, jengkel dengan mengatakan uskut ya Gundar. Nah, Dan karena yang ngasih gelar itu ulama top, ya, maka langsung uh, ku publik gelar tersebut. Wa mungdu eh, laqabuhu bihi lam yud'a bi Muhammadin ila qalila. Maka sejak dapat gelar dari Ibnu Juraid, maka tidak ada yang nyebut dia dengan namanya Muhammad bin Ja'far kecuali jarang-jarang. Ya, namun gelar itulah yang kemudian ku publik yang terkenal ya, dan kondang karena dikeluarkan oleh ulama hadis besar di zamannya. Ya, beliau meninggal dunia Muhammad bin Ja'far ini meninggal dunia tahun 193 Hijriah min abna'i sab'in dalam usia 70 tahun. Hadasana Su'bah, kemudian selanjutnya adalah Su'bah. Dan Su'bah itu adalah eh, seorang yang memiliki kedudukan sangat istimewa dalam ilmu hadis. Eh, oleh karena dia adalah di antara ulama yang mendapatkan predikat Amirul Mukminin fil hadis. Ya, dan ini ada gelar tertinggi dalam ilmu hadis yang hanya di, uh, diperoleh oleh segelintir ulama hadis di antaranya Bukhari dan yang lainnya adalah Syubah. Imam Ahmad eh, memujinya dengan mengatakan tidak ada di zaman Syubah orang semisal dia. Beliau ini lahir di kota Wasit, ya, di Irak. Ya. Dan uh, ketika kodi kota Wasit ini minta uh, kepada Ibnu Taimiyah supaya menuliskan bagaimana ke akidah ahlu sunnah, maka muncullah uh, akidah wasitiyah. Nah Syu'bah ini kelahiran wasit. Wasakan al-Basrah, namun domisilinya di Basrah. Khajalahu jama'ah. Semua 6 kitab hadis meriwayatkannya. Beliau Syubah ini meninggal di tahun 160 Hijriah. Dari Abu Ishaq. Ya, dari Abu Ishaq. Abu Ishaq di sini namanya adalah Amr bin Abdullah As-Sabi'i. Ya, nama aslinya Amr ibn Abdullah As-Sabi'i. Al-Hamdani Al-Kufi. Sabi'i itu nisbah kepada Sabi'i satu marga min Hamdan dari kabilah Hamdan. Ya, Abu Ishaq As-Sabi'i ini Ahadul A'lam, salah satu tokoh besar, tabi'iyun kabirun, tabi'in besar. Mukfirun, beliau adalah uh, yang ter termasuk yang banyak meriatkan hadis. Yeah. Lahu nahwu beliau punya guru kurang lebih sampai 300 guru. Abidun dan beliau ini Abu Ishaq As-Sabi ini seorang ahli ibadah. Roza Maratin bahkan ikut peperangan beberapa kali peperangan. Karena sawaman kewaman beliau adalah seorang yang rajin puasa dan seorang yang gemar sholat malam. Mana ikhtal atau akhiran di akhir hidupnya hafalannya tercampur. Beliau lahir dua tahun terakhir khilafah Utsman dan meninggal dunia tahun 129 Hijriah dalam usia 75 tahun. Kemudian eh, dalam ilmu riwayat terdapat kaidah bahwasanya jika Sufyan Tsauri atau Syu'bah meriwayatkan dari orang yang namanya Abu Ishaq, maka itu adalah Abu Ishaq As-Sabi'i. Hmm. Adapun jika Keduanya sauri Sufyan Sauri atau Syubah meriatkan dari Abu ishak namun yang lain maka akan ada keterangan tambahan. Dari sahabat Nabi namanya Bara ibn Azib Al-Ansari Al-Ausi Beliau Ansar Bara dan bapaknya dua-duanya sahabat Nabi ya, Bara ini lahir di tahun lahirnya Ibnu Umar ya, Kunyahnya adalah Abu Amarah Peperangan yang pertama kali beliau ikuti adalah Khandaq. Dia tinggal eh, domisili di Kufah, kemudian meninggal di Kufah tahun 72 Hijriah radhiyallahu anhu wa ardahu. Beliau mengatakan al bari bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang yang tinggi badannya proporsional, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Ba'ida ma bainal mangkibain. Jauh jarak antara dua mangkibnya. Mangkib itu adalah titik temu antara lengan atas dengan pundak. Yang disebut dengan mangkib, titik temu antara lengan atas dengan pundak. Ini namanya mangkib. Maka tentu ada dua mangkib, antara mangkib yang kanan dan yang kiri itu jauh. Nah, jika uh, jika mangkipnya itu jauh maka artinya lebar bagian atas punggungnya. Uh, lebar bagian atas punggungnya. Dan jika punggung bagian atas itu lebar, maka konsekuensinya ardus sadri. Dadanya juga, dadanya juga lebar. Maka Uh, maksud lain dari kalimat ini mau mengatakan Nabi adalah seorang yang dadanya lebar. Adimil Jumah ila syahmati udhunaihi. Maka uh, rambutnya, uh, kelompok besar dari rambutnya itu sampai kepada syahmati udhunaihi. Uh, syahmatil udhun itu yang lembek dari uh, dari telinga. Maka rambut Nabi kata Al-Bara ibn Azib ya, jika yang depan itu ditarik ke belakang, ya, jika yang depan ini ditarik ke belakang, maka itu sampai di eh, sahmatil udhunaihi. Ya. Maka artinya Nabi itu adalah seorang yang lebat rambutnya. Ya, maka dan beliau adalah seorang yang memelihara rambut dalam jumlah yang banyak sehingga rambut depannya itu ketika disisir ke belakang, eh, maka eh, eh, bagian besarnya, kumpulan yang besar dari rambut tersebut, azim, di sini ada kata-kata azim, azim betul jumah ya, itu sampai di ujung lurus dengan ujung daun telinga. Azimahnya. Dan tentu rambut dari depan jika ditarik ke belakang maka lama-lama akan e, mengecil dan semakin sedikit. Ya kan? Nah ini azimnya masih dalam jumlah yang besarnya itu sampai di e, syahmatil udhun. Lurus dengan ujung daun telinga. Alaihulatun hamra, satu ketika, ketika itu Nabi memakai hula satu style pakaian yaitu terdiri dari Ridak dan izar, atasan dan bawahan yang dua-duanya berwarna merah. Kata Al-Bara Ibn Azib radhiallahu anhu, "Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu." Aku belum pernah melihat satu pun sesuatu pun yang lebih cakep, yang lebih indah, lebih bagus daripada Nabi. Di sini menggunakan kata syai'an untuk mencakup manusia dan bukan manusia. Mencakup rembulan, mencakup purnama dan yang lainnya tetap lebih ya, lebih indah dan lebih ganteng Nabi, lebih indah Nabi daripada indahnya purnama. Nah, menggunakan kata-kata syai'an untuk mencakup benda mati dan benda hidup semuanya. Belum pernah kulihat sesuatu yang lebih cakep, yang lebih ganteng daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian kita lanjutkan batal isya Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd <clears throat> Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan mengkaji Syama'il Nabi karya at tirmidhi rahimallahu taala dengan penjelasan dari Sa'ab Razak Al-Badar hafizahullahu taala <clears throat> kita sampai di hadis yang ketiga dan hadis yang ketiga ini disamping samping diatkan oleh At-Tirmidzi di Syama'il, diatkan juga oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di penjelasannya Al-Bara bin Azib mengatakan bahasanya Nabi itu adalah rajulan marbu'an. Ini semisal perkataan Anas di hadis yang lewat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan. Rab'ah demikian juga marbu' maknanya sama artinya adalah orang yang tinggi badannya pertengahan. Bukanlah jangkung albain yang terlihat jangkungnya tidak pula Ina Inamahu wasaton namun tengah-tengah. Dan kesimpulan ini kalau Nabi itu tingginya pertengahan ini adalah ala wajib takrib adalah dalam bentuk kira-kira. Dalam bentuk eh, kurang lebihnya. Kenapa? Karena terdapat nas yang menunjukkan bahasanya Nabi lebih dekat kepada tinggi daripada kepada pendek. Dan jauh antara dua mangkipnya Ba'id di sini di ada dua versi riwayat, ada yang mukabbarah dan dalam dan ada yang dalam bentuk tasghir. Ada yang mengatakan bu'id, ada versi riwayat yang mengatakan bu'id dan ada yang mengatakan ba'id. Mangkib adalah titik temu antara adat lengan atas dengan bunda. Dan e, berkaitan dengan mangkib misalnya kita jumpai hadis Nabi salat ketika salat Nabi mengangkat tangan lurus mangkibnya. Ya, bukan lurus bunda, namun lurus sejajar dengan mangkib. Mangkib itu bukan pundak, namun titik temu antara pundak dengan lengan atas. <clears throat> Ya, maka uh, di antara dua mangkipnya artinya dua tersebut artinya mangkip sebelah kanan dan mangkip sebelah kiri. Ya, maksud dari kalimat ini pesan yang dimaksudkan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang yang bagian atas punggungnya itu arit, itu lebar. Dan jika bagian atas punggung itu lebar, tadi sebagaimana kita sampaikan berarti menunjukkan bahasanya Nabi adalah seorang laki-laki yang berdada lebar. Kemudian tentang rambut Nabi, maka rambut bihasa bitulihi, kalau melihat panjangnya, dilihat dari panjangnya, itu ada tiga sebutan, ada tiga penamaan dalam bahasa Arab. Ada yang disebut dengan jummah, ada yang disebut dengan wafrah, dan ada yang disebut dengan limmah. Lamnya dikasrah. Dan semua tiga tiga-tiganya ini semuanya terpakai untuk mendeskripsikan rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kadang demikian dan kadang demikian. Para ulama bahasa Arab mengatakan meskipun dalam hal ini sebenarnya ada perselisihan namun di, di, disimpulkan sebagai berikut. Yang namanya wafrah adalah manakala rambut itu nazala turun sampai kepada ujung e, ujung daun telinga. Yang dimaksud dengan syahmatul udhun adalah bagian yang lunak al-mutadalli yang menjulur di, teli, di daun telinga yang diletakkan padanya anting-anting kalau perempuan. Sedangkan lima adalah rambut yang lebih dari ujung daun telinga. Disebut lima baik rambut tersebut sampai ke pundak, mangkip ataupun tidak. Kemudian Jumat adalah madaraba. Daraba maknanya wasola. Adalah rambut yang sampai atau menyentuh dua mangkip. Mangkip sebelah kanan dan mangkip sebelah kiri. Ya, tentang uh, perkataan Al-Bara' bin, Az bin Azib radhiallahu anhu beliau mengatakan bahasanya rambut Nabi itu sampai syahmati udunaihi. Yang dimaksud jumah di sini adalah rambut begitu saja. Sehingga eh, eh, Barak bin Azib mengatakan adimu sya'ri ila syahmatil udun. Ya. Bahasanya bagian besar dari rambut Nabi ketika disisir dari depan ke belakang itu sampai kepada ujung daun telinganya. Wa ila fa sya'ar karena rambut yang telah turun sampai <clears throat> daun telinga maka dia disebut wafrah. Ya, maka dia disebut wafrah. Maka yang diceritakan oleh Al-Bara adalah azimnya, bagian besarnya. Karena rambut itu jika disisir ke belakang, ya, maka makin lama makin ya, makin habis, makin mengecil. Nah, bagian besarnya itu sampai ke ujung daun telinga. Ketika itu Nabi memakai hulatun hamra, satu setel pakaian. Hulah itu adalah rida dicampur dengan izar. Rida itu adalah Ya, sebagaimana pakaian yang dipakai oleh laki-laki dalam kondisi ihram, di bagian atasnya disebut rida, bagian bawahnya disebut izar. Ya. Dan di masa silam itu adalah pakaian harian. Bukan pakaian khusus kondisi ihram. Nabi memakai hula dan hula yang beliau pakai warnanya merah. E, kata-kata hullah tidaklah digunakan untuk pakaian kecuali pakaian yang tersusun dari dua potong. Yaitu izar dan merida. Dan ada yang menjelaskan tentang sebab kenapa dua setel pakaian ini izar dan merida itu disebut hullah. Ada yang menjelaskan anna ahaduma halla alal akhar. Karena yang satu menempel pada yang lain. Maka hadis ini dalil sejumlah ulama yang mengatakan laki-laki boleh memakai pakaian berwarna merah. Waqad namun terdapat anhu dari Nabi alaihi salatu terdapat dalam hadis yang lain melarang memakai mayasir al-humri, memakai pakaian merah. Bahkan itu dari Barak sendiri dari Al-Bara ibn Azib radhiallahu anhu beliau mengatakan nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam anil mayathiril humri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami yaitu laki-laki untuk memakai kain berwarna merah. kena Bukhari dan Muslim. Maka di sini kita jumpai dua jenis dalil hadis dari perbuatan Nabi yang menunjukkan bolehnya laki-laki memakai pakaian berwarna merah. Namun terdapat hadis yang lain yang menunjukkan Nabi melarangnya. Maka sebagian ulama berpendapat untuk taufik mengkompromikan dua jenis hadis ini. Dan yang dimaksud dengan ba'dul ahli ilmi di sini adalah Ibnul Qayyim di kitabnya Zadul Ma'ad fi Haji Khairil Ibad. Beliau Ibnul Qayyim mengkompromikan e, dua hadis antara hadis yang menunjukkan bahasanya Nabi memakai pakaian hullah berwarna merah dan hadis yang melarang memakai pakaian berwarna merah. Ibnu Qayyim mengatakan bahasan yang terlarang adalah manakala merahnya adalah merah polos. Adapun jika merahnya tidaklah polos, namun bercampur dengan warna yang lain, semacam bercampur dengan warna putih ataukah hitam atau yang lain, fahadala yunha anhu, maka ini tidak terlarang. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai hulatun hamra, ya, memakai hulah yang berwarna merah. Dan Al Bara ibn Azib radhiallahu anhu atau radhiallahu anhu karena dua-duanya sahabat Nabi mengatakan aku tidak melihat sesuatu pun yang lebih indah dibandingkan Nabi. Di sini Al Bara ibn Azib radhiallahu anhu atau radhiallahu anhu mengatakan aku tidak melihat Beliau tidak menggunakan pilihan kata insanan. Aku belum pernah melihat manusia yang lebih ganteng daripada Nabi. Namun menggunakan aku belum pernah melihat sesuatu. Tujuannya apa? Untuk mencakup semua hal. Yang pernah dilihat oleh Al-Bara ibn Azib. Termasuk diantaranya rembulan dan matahari. Serta benda-benda yang lain yang indah. Maka Al-Bara ibn Azib mengatakan bahasanya Indahnya fisik Nabi, indahnya wajah Nabi, itu lebih indah pada indahnya purnama dan indahnya pemandangan yang indah. Ya, jadi melihat ya, air yang indah dan sebagainya tetap lebih indah wajah Nabi. Dan Abu uh, Al-Bara mengatakan qattu sama sekali. Artinya iman terus menerus. Wabi istimewa terus menerus pada semua benda yang pernah aku lihat dan pernah aku saksikan. Maka ini menunjukkan sempurnanya fisik Nabi, keindahan rupa Nabi, wabaha dan indahnya tal'atihi wajah Nabi. Wa dan apa yang Allah berikan kepada sang Nabi berupa al-husni, kegantengan, wal jamal dan keindahan fisik. Sampai-sampai Al-Bara ibn Azib radhiallahu anhu berkomentar, aku belum pernah melihat sesuatu pun yang lebih indah dibandingkan sang Nabi. Dan nanti akan kita jumpai eh, riwayat dari sahabat Ali radhiallahu anhu yang mengatakan lam ar keblahu wala ba'dahu mithlahu. Aku belum pernah melihat kata Ali ya, seorang pun sebelum Nabi dan ataupun setelah Nabi wafat yang sengganteng Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada sang nabi husnan wa jamalan ya, kegantengan dan keindahan, wahabaan dan keindahan faqa mayura minal asyail jamilah. Lebih unggul dibandingkan berbagai hal yang terlihat indah. Ya, perlu diketahui tadi karena berkenaan dengan pakaian yang berwarna merah karena ada dua jenis hadis maka wajar jika terdapat perselisihan ulama dalam menyikapi masalah ini karena ada adanya dua jenis hadis masalah ini. Ada hadis yang menunjukkan terlarangnya e, memakai pakaian berwarna merah yaitu untuk laki-laki dan ada hadis yang menunjukkan bolehnya. Dan hadis yang kita baca Al-Bara' ibn Azib yang dihadkan oleh Bukhari dan Muslim dan Tirmidzi di Syama'il jadi dalil yang menunjukkan bolehnya laki-laki memakai kain berwarna merah. Dan ini adalah di antara ulama yang berpendapat semacam ini adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Di uh, oleh karena itu di di jadi sarah uh, eh, sama Nabi yang lain yang ditulis oleh ulama Syafi'iyah di sana disampaikan bahasanya hadis ini sahih ihtajabihi bihi imamuna fi kulli lubsil ahmaq. Dijadikan dalil oleh imam kami yaitu al-Imam Syafi'i untuk mengatakan bolehnya memakai pakaian berwarna merah walau ya, konian meskipun itu merah polos. Ay syadidul humrah meskipun merahnya sangat merah. Qurtubi mengatakan dan hadis ini adalah nas dalil tegas menunjukkan bolehnya memakai pakaian merah wa akhta aman kari halubsahu mutlaqa. Ya, oleh karena itu kemudian Qurtubi mengatakan dan kelirulah e, orang yang mengatakan makruh memakai pakaian berwarna merah secara mutlak. Meskipun kemudian Qurtubi mengatakan akan tetapi eh, qad yakhusu bi lubsihi fi ba'dil awqat di sebagian waktu pakaian warna merah ini dipakai oleh orang-orang fasik. Gitu, dalam situasi situasi tertentu. Maka eh, maka pada saat itu haram memakainya karena ini menyerupai mereka. Berdasarkan hadis babi biqaumin fawa minhum. Akan tapi hal ini tidaklah khusus untuk oh, kain berwarna merah balia jerih fi launin. Namun ini berlaku untuk semua kain yang berwarna dengan warna-warna apapun manakala di satu tempat, di satu daerah, di satu wilayah dia menjadi ya, pakaian orang fasik atau pakaian orang fasik dalam kondisi tertentu ya, maka uh, menjadi haram di kondisi tertentu tersebut uh, seorang muslim yang baik memakainya. Dan perlu diketahui bahasanya pakaian merah e, terdapat riwayat yang menunjukkan bahasanya pakaian merah yang Nabi pakai itu adalah pakaian yang mahal. Ya, maka tentu mahal berkualitas ditambah ya, fisik Nabi yang e, yang cakep, maka terkumpul dengannya berbagai macam sisi e, sehingga e, terkumpul padanya segala sisi keindahan, keindahan pakaian karena pakaiannya pakaian yang mahal ya, ditambah fisik Nabi yang sempurna, maka indah di atas indah, maka jadi sosok yang sangat uh, ganteng sekali. Ya, terdapat satu riwayat bahasanya yang menunjukkan bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istarah hulatan beliau membeli hula yaitu ridak dan izar ya, dengan harga yang sangat mahal bisa bain wa isrina nakotan dengan 27 ekor unta. Ini e, pakaian seharga 27 ekor onta. mau oh, ini pakaian puluhan juta harganya. Ini sekarang onta 10 jutaan. Ini, ini pakaian ya, ya puluhan bahkan ratusan juta. Fala bisa lantas Nabi memakainya. Pakaian semahal ini kemudian ditambah fisik yang sempurna, ya sempurna di atas sempurna, maka ya, terlihat lebih cakep lebih daripada rembulan eh, daripada purnama dan yang lain. Namun kalau uh, redaksi semacam ini diriatkan oleh Al-Baghawi di Ja'diyat. Demikian juga diriatkan oleh Al-Khatib di Al-Kifayah fi ilmi riwayah. Namun kalau dalam riwayat uh, Abu Dawud, uh, uh, kain yang mahal ini adalah hadiah. Bukan Nabi beli namun uh, hadiah. Ya, ada seorang raja yang memberikan eh, hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hulatan ya, satu setel pakaian yaitu ridak dan izar akhadaha bithalathin wa thalathina ba'iran yang harganya adalah 33 ekor unta au thalathin wa thalathina makotan atau 33 ekor unta betina Faqabilaha dan Nabi menerima hadiah tersebut dan memakainya. Dan menerimanya, kemudian memakainya. <clears throat> Ya, ini dilihatkan oleh Abu Dawud, eh, Ahmad, demikian juga ad ini. Maka ini eh, maka ini menunjukkan bolehnya orang pakai pakaian yang mahal. Ini, ya, ini, ya, kalau memang punya duit, duitnya turah-turah, mau pakai pakaian harganya 100 juta, ya boleh-boleh saja. Kenapa? Karena itu pendapatannya sehari 100 juta. Nah, nah, maka dia pakai pakai harganya 100 juta itu bukan pemborosan, itu cuma pendapatan per hari. Nah, nah. Ya. Demikian juga atau itu pakaian pemberian. Ya, pakaian pemberian ada uh, konglomerat ngasih pakaian uh, mahal ya dan orang memakainya tidak tercela. Kemudian hadis eh, selanjutnya hadis yang keempat Abu Isa At-Tirmidzi rahimallahu taala mengatakan hadasana Mahmud ibn Ghailan qala hadasana Waqi' qala hadasana Sufyan an Abi Ishaq anil Bara ibn Azib radallahu anhuma Maka hadis yang keempat ini masih hadis dari Al-Bara ibn Azib tentang perawinya Mahmud ibn Ghailan al-Maruzi. Abu Ahmad, dia adalah al Hafid seorang lama besar dalam bidang hadis. Wafat bulan Ramadan tahun 239. Sekoton seorang orang yang sikah, khajalahu syaikhan. Ya, dipakai hadis beliau ini oleh Bukhari dan Muslim. Demikian juga oleh Tirmidzi. Dari uh, gurunya adalah wakil. Wakil di sini adalah wakil bin Jarrah Abu Sufyan Arwasi bahwa Ahadul Ayan dan beliau adalah di antara tokoh besar dalam ilmu lahir tahun 128 Hijriah. Imam Ahmad mengatakan tentang Imam Waqi' ini maraitu au alil ilmi minhu wala ahfaz. Aku belum pernah orang yang demikian hafal dan demikian e, menampung ilmu dibandingkan uh, e, waqi'. Beliau wafat pada hari Asyura tahun 197 Hijriah. Dan wakil ini adalah mengambil hadis dari Sufyan, Sufyan di sini dari Sufyan Al-Thawri. An Ishaq dari Ishak yaitu Abu Ishak, yaitu Abu Ishak Al-Hamdani satu kabilah Hamdani adalah kabilah di Yaman Thiqatun Mukthirun Abidun ada seorang ulama yang thiqah dalam bidang hadis banyak riwayatnya dan seorang yang ahli ibadah tentang kandungan atau matannya e, disampaikan oleh Al-Bara' ibn Azib radhiallahu anhu beliau mengatakan ma itu aku belum pernah melihat min di limatin seorang yang memiliki lima fi hulatin hamra yang dia memakai hulah yang berwarna merah yang lebih ganteng dari bandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahu sya'ron beliau memiliki rambut yatribu yatribu maknanya yasilu yang sampai atau menyentuh dua mangkipnya. Dan Nabi adalah seorang yang jauh jarak di antara dua mangkipnya. Beliau bukanlah seorang yang bil seorang yang pendek, wala bitawil, bukan pula seorang yang jangkung. Ya, redaksi ini juga dihatkan oleh Bukhari dan Muslim juga al musanib yaitu Tirmidhi di Jami' At-Tirmidhi. Sarannya atau penjelasannya dari sahabat Razak hafizallahu taala ini adalah jalur yang lain, sanat yang lain untuk hadis Al-Bara. Lima untuk rambut itu adalah rambut yang panjangnya melewati ujung daun telinga. Baik itu sampai ke menyentuh pundak ataukah tidak. Dan yang dimaksud dengan lima di sini adalah sekedar rambut saja. Nah, terjemahnya yang pas rambut saja. Sehingga aku belum pernah melihat seorang yang memiliki rambut yang memakai hullah berwarna merah yang lebih ganteng dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Asan lebih ganteng dari setiap orang ya, yang roa ala hadis sifat yang melihat Nabi dalam kondisi demikian. Beliau memiliki rambut kepala yang menyentuh dua pundaknya. Artinya rambut Nabi, rambut kepala Nabi itu ya silu sampai ya, ya, menyentuh dua pundaknya. Fawa nazilun maka rambut tersebut nazilun turun wawasilun dan sampai atau menyentuh dua pundak ya tribuhuma, ya trib di sini ya silu sampai pada dua pundaknya. Nabi itu jauh dua mangkipnya telah lewat penjelasannya maknanya adalah bagian atas punggung Nabi itu lebar lam yakun bil qasir wal tawil maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pertengahan antara jangkung dan pendek. Beliau bukanlah seorang yang tawil al bain, jangkung terlalu jangkung, bukan pula jebol atau pendek. Namun karena baina dalik akan tapi tengah-tengah antara itu non berdasarkan riwayat-riwayat yang lain kita katakan tuli akrab Nabi itu lebih dekat untuk dikatakan tinggi dibandingkan dikatakan pendek. Ya, maka uh, hadis ini menunjukkan bahasanya di antara pelajaran dari uh, hadis ini menunjukkan kalau Nabi adalah seorang yang rambutnya panjang atau gondrong. Dan uh, berambut panjang dan gondrong adalah tren rambut di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tadi ada istilah juma, ada istilah lima. Kalau juma itu diambil dari kata-kata Jumu' artinya al-kathrah wal istima'. Artinya banyak dan mengumpul. Nah, tentang kemudian uh, apakah kemudian punya rambut gondrong dan punya rambut uh, yang lebat bahkan kemudian sampai gondrong itu apakah itu satu hal yang dianjurkan ataukah tidak ini satu hal yang diperselisihkan ulama akan saya bacakan perkataan Sayyid Tha'imin rahimallahu taala tentang masalah ini Eh, dari mandumah usul fikih wa qaiduhu serta sarahnya dari Ibnu Taimin rahimallahu taala beliau mengatakan Ketika membahas tentang macam-macam perbuatan Nabi, yaitu ada perbuatan Nabi yang tergolong uh, ulama itu bimbang apakah itu Nabi lakukan mimbabil adah ataukah mimbabil ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ataukah karena faktor budaya. Artinya perbuatan Nabi ini kita tidak tahu secara pasti apakah Nabi melakukannya ala sabili ta'abud dalam rangka mencari pahala ataukah karena itulah tren budaya di masyarakatnya. Atau Nabi lakukan karena faktor yang lain ya, yang bukan karena faktor mencari dan berharap ganjaran. Maka untuk perbuatan Nabi jenis ini terkadang kita katakan yang tepat ya, itu karena faktor ibadah, terkadang bukan karena e, e, bukan karena faktor ibadah menimbang indikator-indikator yang ada. Ya, contohnya contoh perbuatan Nabi jenis ini adalah kaunu sallallahu alaihi wasallam yattakhidhu sya'ra ra'sihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki rambut yang lebat. Maka Nabi itu bisa kita simpulkan beliau tidak pernah ya, mengundul rambut kepalanya ataupun bahkan e, cukur pendek kecuali saat haji ataukah umrah. Maka dari sini apakah kemudian kita katakan memiliki rambut yang lebat yang Nabi lakukan ini adalah adatan, adalah karena faktor budaya, atau ibadatan, ataukah karena ini adalah bentuk takarub mendekatkan diri kepada Allah. Satu hal yang berpahala. Sehingga kita bisa, kemudian kalau ini kita katakan ibadah, nanti baru bisa kita katakan di antara sunnah Nabi punya rambut gondrong. Nah, namun jika kesimpulannya ini bukan perkara ibadah, namun perkara ada, maka tidak kita katakan rambut gondrong bagian dari sunnah Nabi. Tidak boleh kita katakan demikian. Dan rambut gondrong bagian dari sunnah Nabi ketika kita simpulkan ini adalah adatan, manakala budaya di masyarakatnya adalah berambut gondrong. Gitu. <clears throat> Ya, maka tentang memiliki rambut yang lebat di sini ikhtilafal ulama fidalik. Ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan innahu ibadah. Memiliki rambut yang lebat bagi laki-laki itu ibadah yang akan menambah ganjaran dia. Setiap hari, setiap detik tambah ganjaran dengan uh, eh, rambutnya yang lebat. Nah. Wa minhu mangkal innahu adah. Namun ada ulama yang mengatakan itu Nabi rambutnya lebat itu karena tren budaya. Ya itu budaya di ya, di masyarakatnya rambutnya lebat, rambut lebat dan cenderung gondrong. Maka ulama yang mengatakan ini adalah ibadah, mereka mengatakan alasannya ini perbuatan Nabi dan dan inilah hukum asalnya. Hukum asalnya apa yang Nabi lakukan itu adalah ala sabili ta'abbud. Statusnya dalam rangka cari pahala. Selama tidak kita ketahui kalau itu adalah ya, faktor budaya atau karena faktor kebutuhan manusiawi atau semacam itu. Sehingga dikembalikan kepada keumuman sabda firman Allah Ta'ala di surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Lakotkan alakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yani artinya segala sesuatu hendaklah kalian contoh kalian teladani sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena itu satu hal yang bagus. Maka berdasarkan pendapat ini punya rambut yang lebat itu adalah ibadah. Itu adalah amal soleh, amal yang berpahala. Wa ilahada hadza imamu Ahmad ibn Hanbal. Dan ini pendapat Imam Ahmad. Biasanya punya rambut lebat itu adalah amal ibadah. Bagi ini adalah amal ibadah yang akan mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang memiliki rambut kepala Imam Ahmad mengatakan sebagaimana di kitab Al-Murni eh, terdapat kutipan perkataan Imam Ahmad yang mengatakan huwa sunnatun. Itu sunnah Nabi. Gondrong itu sunnah Nabi kata Imam Ahmad. Lau nakwa alaiha ittakhadnahu. Kata Imam Ahmad sendiri tentang beliau pribadi setelah beliau punya keyakinan kalau itu sunnah Nabi, beliau mengatakan seandainya kami kuat, mampu, kami akan ya, memelihara rambut yang lebat walakin lahu kulfatun wa maunatun. Akan tapi punya rambut yang lebat itu ada kerepotan dan ada biaya. Nah, itu ada kerepotan dan ada biaya, biaya sampo, biaya sisir, biaya Nah, tidak boleh kemudian dibuat acak-acakan, bau, bikin penguat orang sampingnya, tidak boleh. Nah, ya, itu harus kemudian tercium wangi, harum, nggak kemudian bikin uh, pingsan sampingnya. Nah, belum eh, dirawat nah, dan ini perlu biaya. Ini perlu kulfah, ini perlu kerepotan. Ini perlu kerepotan. Ya, nanti harus uh, kemudian uh, bersampo minimal dua hari sekali. Nah, nah, ini tentu ada biaya sampo, ada biaya waktu dan seterusnya. Dan ini ada dan ini memakan tenaga dan memakan finansial. Maka Imam Ahmad sendiri karena menilai ada yang lebih penting, lebih manfaat daripada sibuk ngurusi rambut. <laughs> Nah, nah, maka beliau uh, ya, ya, beliau tidak memelihara rambut meskipun beliau berkeyakinan itu sunnah Nabi. Namun ini biaya memakan waktu, tenaga dan finansial. Dan itu jauh lebih manfaat jika dipakai untuk yang lain. Beliau memilih dipakai untuk yang lain. Oleh karena itu beliau mengatakan launakwa. Seandainya kami kuat biayanya dan kerepotannya, kami akan berambut pak, berambut yang lebat. Wa ayatu dan mereka pendapat pertama ini menguatkan pendapatnya dengan mengatakan bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki rambut yang lebat padahal ini memakan waktu dan tenaga serta biaya watarjil demikian juga uh, harus kemudian ada kegiatan nyisir rambut coba rambutnya pendek nggak perlu sisiran nggak perlu uh, perlu uh, sisirnya hilang, nggak perlu uh, ah, enggak perlu dipikirkan. Eh, nggak punya cermin nggak masalah. Nah. nah. Nabi ini susah, ini repot dan seterusnya. Nabi namun Nabi melakukannya ya dulu. Maka ini menunjukkan bahasanya Nabi memiliki rambut yang lebat itu ta'abudan nilai azza Itu dalam rangka cari ganjaran di sisi Allah. Fayakunu ibadah. Maka ini adalah amal soleh, amal ibadah yang berpahala. Waqala akharun, namun ada pendapat yang kedua. Yang mengatakan bal huwa adatun. Ini adalah masalah budaya. Budaya, tren di masa Nabi untuk rambut itu rambut lebat. Hmm. Walakin akan tapi Rasul sallallahu Alaihi Wasallam yuhafid alal adat, maka Nabi itu menyesuaikan diri dengan e, budaya yang tersebar di masyarakatnya. Kenapa? Li'alla yutakhadu ma yafalu sunnatan. Supaya perbuatan Nabi itu tidak jadi sunnah. Kok bisa? Karena jika Nabi menyelisihi budaya masyarakatnya, maka jelas. Maka jelas itu ibadah trennya gini, kok Nabi begitu? Ya sudah, jelas ini ibadah. Nah, maka Nabi e, kaidah Nabi dalam dalam bersikap ya, itu yuhafid alal adat. Hmm, itu menyelaraskan diri dengan budaya masyarakat selama itu e, tidak ada syariat dalam masalah itu. Maka Nabi akan menyesuaikan diri. Nabi tidak menyelisihinya. Kenapa? Karena jika Nabi menyelisihinya, itu yang masuk, itu jadinya, itu ibadah. Ini budayanya demikian, kok Nabi demikian. Budayanya rambut, rambut uh, lebat, kok Nabi uh, cukup pendek, selalu posisinya cukupan pendek. Oh sudah, oh, ini ibadah. Dan dasarnya dalil mereka kalau ini adalah e, bukan bukan ibadah e, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi yang Nabi katakan tentang ketika Nabi melihat ada anak kecil yang dicukur koza, Nabi katakan gundul semua, kalau enggak biarkan seluruhnya. Ya, perintah Nabi untuk digundul saja ini menunjukkan bahasanya uh, memiliki rambut yang lebat itu bukan satu hal yang dimaksudkan. Kalau mereka mengatakan berdasarkan hadis ini, seandainya ya, itikadu sya'ri sunnah, memiliki rambut yang lebat itu sunnah, lakal, disayi Nabi akan mengatakan, jangan gundul rambut anak itu, biarkan seluruhnya. Dan dari dua pendapat ini, pendapat Sayyidina Ibn rahimahullah ta'ala adalah pendapat yang kedua. Wahada akrabu. Pendapat yang kedua itu yang lebih dekat. Kata-kata lebih dekat ini menunjukkan bahasa ini mahalul istihad. Ini ada tali ulur dalam masalah ini. Tinggal sudut pandangnya. kalau pakai sudut pandang oh, Nabi bersusah payah dengan biaya, dengan waktu, perawatan dan seterusnya. Wah ini bukan sunnah dan itu masuk. dan pendalian seperti itu masuk logis ya. Sehingga beliau cuma mengatakan hada akrab. Ini yang lebih dekat. Ya. Ini semuanya sama-sama dekat. Mana yang lebih dekat? Ya, nah, pendapat yang kedua itu wal akrab indi. Bahasanya Nabi itu berambut lebat itu karena tren rambut di masyarakatnya. Bukan karena itu amal ibadah. Itulah yang lebih dekat indi menurutku. Menurut saya Ibn Thaymin. Anak itu sya'ri leisa bisunnatin walakinnahu adatun. Bahasanya berambut lebat, bahkan gondrong. Ya, itu e, bukanlah sunnah Nabi. Ya, bukanlah kemudian e, ibadah ya, yang mendekatkan e, yang berpahala setiap menitnya, setiap detiknya. Ya. Ya, namun dia adalah adaton, adalah tren budaya. Kalau masyarakat yang Anda uh, tinggal di sana trennya adalah rambut lebat, ya silahkan berambut lebat. Ya, jika tidak, maka jangan aneh-aneh. ya, jika tidak, nah, jangan aneh-aneh. Dan jika trennya itu laki-laki di sana berambut lebat, maka ada catatan dari Nabi, yaitu ya, eh, ketika sholat, seorang laki-laki dilarang untuk mengucir rambutnya, mengikat rambutnya. Namun ini larangan ini khusus untuk laki-laki tidak berlaku untuk perempuan. Kalau perempuan boleh uh, eh, mengkucir uh, eh, rambutnya yang panjang. Dan kalau laki-laki yang berambut gondrong tidak boleh. Tidak. Ya, Nabi larang untuk eh, mengucir rambutnya, dilepas ya, karetnya atau apanya sehingga terurai, kemudian sholat dalam keadaan demikian. Nabi mengatakan bahasa seorang laki-laki yang sholat dalam keadaan eh, dalam keadaan rambutnya terkucir itu seperti orang yang bersujud dalam keadaan dua tangannya di punggungnya. <clears throat> Itu artinya celaan keras. Karena orang sujud dalam keadaan tangan di punggung tidak ditaruh di e, tempat sujud, itu adalah e, sujud yang bermasalah. Karena wajib sujud dengan tujuh tulang. E, tanpa tujuh tulang, yang salah satunya ada dua telapak tangan, e, maka sujud tersebut adalah sujud yang tidak sah. Ya, demikian yang kita bahas dalam kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.